bahwa dia berpuasa lalu dia makan atau minum maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya makanan dan minuman muttafaqun alaih hadis ini dalam Bukhari Muslim. Di dalam riwayat Al-Hakim rahimahullah lafadznya adalah man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada alaihi wala kafar. Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada qada atasnya, tidak pula ada kafarah. Wa hadithun sahih dan ini adalah hadits yang sahih. Berkata Syarih rahimahullah al-mufradat kosakata hadis ini nasiya ay ghafala an saumihi wa dhahala anhu yakni orang yang lupa lalai dari puasanya dan dia lupa falyutimma saumahu ay falyastamir ala siyamihi wa la yuftir hendaklah dia menyempurnakan puasanya yakni meneruskannya dan jangan dia berbuka maksudnya jangan lagi dia sengaja berbuka Walil Hakim ai min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun dalam riwayat Al Hakim juga dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sama dengan hadis dalam Bukhari Muslim tersebut. Kemudian yang kedua al Bahar pembahasan hadis ini Anwan al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi faqala babu babun As-sa'imu idza akala aw syariba nasiyan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menetapkan judul dalam sahihnya yaitu bab orang yang berpuasa apabila dia lupa makan atau minum. Nah, itu babnya dalam sahih Al-Bukhari rahimahullah. Orang yang berpuasa yang dia lupa lalu dia makan atau minum. Apa hukumnya? Maka kemudian beliau membawakan hadis ini. Naam. Wa qala Atha in in istanthara fadakhala al-ma' fi halqihi la ba'sa in lam yamlik. Berkata Atha rahimahullahu taala, jika seseorang melakukan istinsar lalu masuk air masuk ke dalam tenggorokannya menembus sampai tenggorokannya maka tidak mengapa ya inlam yamlik jika memang itu bukan dari kesengajaannya. Nah, waqala Al Hasan maksudnya dia tidak sengaja untuk membatalkan puasanya dengan memasukkan air pada tenggorokannya. Waqala Al Hasan rahimahullahu taala indah qala halqahu adzubabu dubabu fala syai'a alaihi. Jika lalat masuk ke tenggorokan salah seorang di antara kalian, maka tidak ada sesuatu atasnya, tidak mengapa. Nah, karena itu bukan kesengajaan. qala Al-Hasan wa Mujahid juga berkata Imam Al-Hasan dan Mujahid rahimahumullah in jama'a nasiyan fala syai' alaihi juga seseorang yang menggauli istrinya ya dalam keadaan dia berpuasa atau di Ramadan karena lupa fala alaihi. Tidak ada kafarah atau qada atasnya. nah maksudnya tidak batal puasanya. Dia melanjutkannya. nah Berarti sama dengan ya makan dan minum karena sebab lupa. Maka begitu pula orang yang menggauli istrinya karena lupa bahwa itu di bulan Ramadan dia berpuasa. Nah, tapi ini apa kejadian yang mungkin nadir jiddan ya, sangat-sangat jarang. Nah, kenyataannya yang seperti itu. Dalam hal al-jima. Ya, kalau makan minum itu sering, ya, banyak orang lupa sehingga dia makan atau minum. Thumma saqal hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bilafadh an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Naam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya menukilkan hadis Abu Hurairah dengan lafaz apabila idza nasiyah apabila seseorang lupa lalu dia makan fa akala wa syariba dan dia minum falyutimma saumahu hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah taala telah memberinya makan dan minum. Naam, wal lafdhul ladzi awradahu al-musannif huna huwa lafdhu Muslim. Lafaz yang disebutkan di sini oleh Al-Bukhari rahimahullah taala ini lafadznya Imam Muslim. Adapun hadis Al-Hakim yang dinukilkan juga oleh penulis Imam Ibnu Hajar yaitu man aftara fi Ramadan nasian fala qada alaihi wala Kafara itu lil isy'ar bi anna hadzal hukma ya'ummul fariidata wan nafilah ma'a ziyadatin nas ala suqutil qada'i wal kafara itu mengisyaratkan riwayat al-hakim tersebut bahwa hukum ini mencakup hukum puasa yang wajib dan puasa yang sunnah juga Naam. Ma'ziyadatin nas ala sukutil qada wal kafar. Ya, dengan adanya tambahan nas yaitu gugurnya qada dan kafar. Tidak ada qada dan tidak ada kafar. Bagi yang lupa. Faqad akhrajahu kadzalika Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa Daruqutni. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Imam Ad-Daruqutni kulluhum min tariqi Muhammad bin Abdullah al Semua meriwayatkan melalui jalan Muhammad bin Abdullah al an Muhammad bin Amr an Abi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, itu sanatnya ya. Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan juga Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Nah, yaitu dari jalan Muhammad bin Abdullah Al-Ansari dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa qad asyara al-Hafiz fi Fath al-Bari ila annahu tafarrada bihi al-Ansari kama qala al-Baihaqi wa huwa thiqatun. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah telah mengisyaratkan dalam Fathul Bari bahwasanya Al-Ansari yakni Muhammad bin Abdullah Al-Ansari itu menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al Baihaqi rahimahullah tetapi wahwa thiqatun ya akan tetapi beliau adalah thiqah terpercaya yakni Muhammad ibn Abdullah al, al Ansari. Naam. Thumma qala al Hafidh fil Fathi wal muradu annahu infarada bi dhikri isqatil qada faqat la bi ta'yini Ramadan kata Al-Hafidh bahwa menyendirinya Muhammad bin Abdullah Al-Ansari yang dimaksud adalah menyendiri dalam menyebutkan isqatul qada yaitu gugurnya qada bagi yang lupa ya dia makan atau minum dalam keadaan lupa maka dalam penyebutan ya fala qada tidak ada qada di sini yang dimaksud ya rawi al-ansari menyendiri dengannya Nah, bukan menyendiri dalam menyebutkan ya Ramadan. Ya. Maksudnya lupa di bulan Ramadan. Fa inna nasai al haditha min tariqi Ali ibn Bakkar an Muhammad ibn Amr wa lafdhuhu fi rajul ya'kulu fi syahri Ramadan nasiyan. Faqala atamahu Allah wa saqahu. Nah, kalau penyebutan bulan Ramadan terkait dengan Ramadan itu diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasai. Ya. Dari jalannya Ali bin Bakar. Jadi bukan dari Al-Ansari saja, tapi juga Ali bin, dari jalannya Ali bin Bakar dari Muhammad bin Amr lafadznya ada penyebutan syahrul Ramadan. Barang siapa yang makan atau minum di bulan Ramadan karena lupa maka itu adalah pemberian dari Allah taala Allah yang memberinya makan atau memberinya minum. Nah, maka tidak perlu dia mengkodok atau membatalkan puasanya. Wa qad warada isqatul qada min wajhin akhar an Abi Hurairah ta akhrajahu Daruqutni min riwayat Muhammad bin Isa bin Tabba' an Ibn Ulayya an Hisham al Ibn Sirin wa lafdhuhu fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi wa la qada alaihi. Wa qala ba'da takhriji hada isnadun sahih wa kulluhum thiqatun intaha juga telah datang pengguguran al-qada dari jalan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pula. Jadi ada jalan yang lain yang tidak menyebutkan apa yang menyebutkan isqatul qada yaitu tidak adanya qada gugurnya qada bagi orang yang lupa. Nah, jadi riwayat tersebut juga dari sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam ad darqutni melalui jalan Muhammad bin Isa ibn Tabba dari Ibnu Ulayya dari Hisham dari Ibnu Sirin ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an lafadznya adalah fa inna ma huwa rizqun Allahu ilaihi wa la alaihi karena itu adalah rizki yang Allah taala berikan padanya Nah, maka tidak ada kodo atasnya. Jadi ada penyebutan wala kodo alaihi. Wa qala ba'da takhrijihi dan Imam ad berkata setelah mengeluarkan hadis tersebut, hadza isnadun sahih, kulluhum thiqat. Ya, sanatnya hadis ini adalah sahih dan semua rawi-rawinya terpercaya. Nah, sehingga beliau mensahihkan hadis ini Imam Ad-Darqutni rahimahullah. Wa qad akhraja Daruqutni min tariqi Muhammad bin Marzuk Al-Basri juga Imam darukutni mengeluarkan dari jalan Muhammad bin Marzuk Al-Basri mencerita hadatsana Muhammad Ibnu Abdullah Al-Ansari menceritakan pada kami Muhammad Ibnu Abdullah Al-Ansari hadatsana Muhammad Ibnu Amr menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Qala man aftara fi syahril Ramadan nasi'an fala qada alaihi wala kafarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan karena lupa, maka tidak ada qada atasnya, tidak pula kafarah. Thumma qala Daruqutni, kemudian Imam Daruqutni berkata, tafarrada bihi Muhammad ibnu Marzuq wa huwa thiqatun anil Ansari. Menyendiri dengan riwayat tersebut Muhammad bin Marzuq tetapi beliau thikoh terpercaya, beliau meriwayatkannya dari Al-Ansari. Nah, menyendiri dari Al-Ansari. Nah, akan tetapi beliau terpercaya dan telah terdahulu Barakalafikum. ya uh, kaidah dalam ilmu hadis atau ilmu mustalahil hadis ya periwayatan seorang yang terpercaya ya ketika dia meriwayatkan yang menyelisihi yang lainnya, ya, maka itu tidak mutlak. Maksudnya menyelisihi yang lebih thiqah, ya, itu tidak mutlak dikatakan syad ganjil. Ya, tapi di sana ada pembahasan bisa jadi ketika bisa dikompromikan, ya, maka thiqah itu maka ada pembahasan ziyadatu thiqat, ya yaitu adanya tambahan dari orang yang terpercaya yang kadang luput dari orang yang lebih terpercaya sehingga dia meriwayatkannya sebagai tambahan ya dan itu diterima tambahan as-siqat kecuali jika riwayatnya menyelisihi ya dan tidak bisa dikompromikan menyelisihi dari orang-orang yang lebih terpercaya maka pada saat itu dikatakan riwayatnya syadz ya hadisnya ganjil hadis yang ganjil nah maka di sini ya termasuk babnya adalah ziyadatu thiqah ya thiqah yang terpercaya yang tidak menyelisihi riwayatnya orang-orang yang lebih terpercaya sehingga ya ini adalah tambahan ter, apa as dan hadisnya sahih atau minimalnya hasan Naam. Ya, dan demikian dikatakan oleh Syekh Abdullah Ali Bassam rahimahullah taala. Beliau mengatakan hadis itu hasan. Ya, dan ini dihasankan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dan disahihkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hibban, Al-Hakim, Imam Az-Zahabi dan juga Imam ad darukutni rahimahumullah taala jami'an. Walhasil hadis ini minimalnya adalah hadis yang hasan. Qala al hafidh fil Fath, berkata Imam al hafidh dalam Fathul Bari, wa minal mustawrafat ma rawahu Abdul Razzaq an Ibnu Juraij an Amr Ibnu Dinar anna insanan jaa ila Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu faqala asbahtu sha'iman fanasitu fata'imtu qala la ba'sa qala thumma dakhaltu ala insan fanasitu wa ta'imtu wa syaribtu qala la ba's Allahu at'amaka wa saqaka ثم قال دخلت على آخر فنسيت فطعمت فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود لم تتعود الصيام نعم Kata Al-Hafidh dalam Fathul Bari diantara riwayat ya mustadrafat maksudnya yang mendukung ya hadis-hadis ini, hadis ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak ya Imam Abdul Razak dari Ibnu Juraij. Nah, Imam Abdul Razak yang ma'ruf dengan kitabnya Al-Musannaf, ya, Musannaf Abdul Razak. Beliau meriwayatkan riwayat dari Ibnu Juraij, dari Amr Ibnu Dinar bahwa insanan, bahwa manusia, yakni seseorang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu faqala, lalu dia berkata, "Asbahtu saiman So ya, aku berpuasa tapi aku lupa kemudian aku makan. Maka dijawab oleh sahabat Abu Hurairah, la ba'as, tidak mengapa. Datang lagi kedua kalinya, dia mengatakan, aku masuk pada seseorang, lalu aku lupa, kemudian aku makan dan minum. Sahabat Abu Hurairah kembali mengatakan, la ba'as, tidak mengapa. Dia datang ke yang tidak mengapa karena Allah telah Allah yang memberimu makan dan minum tersebut. Tsumma qala, kemudian orang itu kembali datang ketiga kalinya lalu dia berkata aku masuk pada yang lain lagi aku lupa lalu kemudian aku makan faqala Abu Hurairah maka Abu Hurairah mengatakan engkau adalah seseorang yang tidak terbiasa dengan puasa nah maksudnya itu wajar ya apalagi orang yang tidak terbiasa puasa wajar jika dia lupa nah jika dia lupa ya lalu dia makan atau minum maka tidak ada qada dan tidak ada kafarah baginya dia melanjutkan puasanya demikian barakallahu fikum ya wallahu taala a'lamu bissawab kemudian yang terakhir dari faidah hadis ini kata asy rahimahullah yang pertama man aftara manaf Man aftara nasiyan yutimmu saumahu wala qada alaihi. Barang siapa yang berbuka karena lupa, hendaklah dia menyempurnakan puasanya dan tidak ada qada atasnya. Yang kedua, annahu la ithma alaihi fi dzalik, lianna Allah huwa alladhi at'amahu wa saqahu. Bahwa tidak ada dosa bagi orang yang lupa karena Allah yang telah memberinya makan dan minum. Yang ketiga, annahu la farq fil, fil nisyan fi saumi bainal faridati wan nafilah. Bahwa tidak dibedakan dalam hal lupa ya dari berpuasa tidak dibedakan puasanya apakah puasa yang wajib ataupun yang sunnah. Nah, tetap ya tidak ada kode atasnya dan dia melanjutkan puasanya.